Dan di sesi yang ketiga ini kita masuk kepada syair yang kedua. Maka qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu seperti biasa kita masuk kepada i'rab sebelum menterjemahkan dan masuk kepada fawaid-fawaid dari syair ini isma di sini adalah fi'lun amr mabni ala sukun wa fa'iluhu mustatir Domir wujuban takdiruhu anta. Kembali kepada penanya. Maka Syekhul Islam mengatakan kepada penanya, Isma, maka dengar. Kalama muhakkikin, maka kalam di sini maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi fathah. Jadi dengarlah wahai yang menanyakan tadi kalama muhakkikin, ucapan-ucapan muhakkik. Maka kalama mudhaf wa muhaqqiqin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi kasrah muhaqqiqin fi qawlihi fi harfi jar wa qawli ismun majrur bi fi fi qawli wa qawli mudhaf wa dhamir ha mudhafun ilaih la yansani anhu lahuna la nafiyah limadha la nafiyah laisa la nahiyah la didakhal ila fi'lin mudhari' terbagi menjadi dua la nafiyah dan la nahiyah La nahiyah alamatnya dia menjazmkan fi'lun mudhari. Misalnya fi qoulihi ta'ala katsir. La taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Maka perayaan 14 Februari Happy Valentine itu adalah perkara yang dilarang oleh agama. Wala taqrabu zina. Mendekati zina saja tidak boleh dan mereka yang merayakan Happy Valentine 14 Februari kemarin dengan memberikan hadiah coklat, memberikan perkara-perkara yang membuat pacarnya menjadi lebih seksama dan bahkan di beberapa hotel alhamdulillah kami membaca dengan perasaan yang senang pemerintah kita NKRI menggerebek dari hotel-hotel kemarin malam maka banyak satpol, PP dan juga polisi menangkap mereka yang berada di hotel dan tidak mempunyai surat nikah dengan dalih Happy Valentine. <laughs> Allah yaqul wala taqrabu zina mendekati zina itu tidak boleh maka bagaimana dengan melaksanakan perzinaan dengan dalih Happy Valentine maka di sini wala taqrabu zina di sini filun mudorek majzum. Kenapa? Karena la yang masuk kepada la takrobu menjazmkan filun mudorek alamatu jazmihinya hadfinun. Karena dia min amsilatil khomsah ala wazn taf'aluna. Jadi takrobuna, asalnya takrobuna, maka masuk nahiyah menjadi takrobu. Dihapuskan nunnya. Adapun di sini la yang masuk kepada la yansani anhu wala yatabaddalu maka dia fi'lun mudhari' tidak menjazmkan karena la la nafiyah maknanya bukan pelarangan seperti la nahiyah jangan mendekati zina dan juga ucapan Allah yang lain wala tusriku bihi syai'a maka tusriku di sini majzum juga nun dikarenakan la yang masuk la nahiyah maknanya janganlah kalian menyekutukan Allah Adapun la yanfani anhu dan juga wala dalu di sini fi'lun mudhari marfu. Kenapa marfu? Litajarudihi anin nasib wal jazim. Tidak ada penasab dari amil dan penjazim dari amilnya. Sehingga di sini kembali kepada back to the basic, kembali kepada asal fi'lun mudhari marfu karena la nafiyah tidak menjazmkan dan tidak menasabkan Idan layan sani la nafiyah sani fi'lun mudhari' marfu li tajarrudihi an nasib wal jazim wa alamat raf'ihi dhammah muqaddarah. Wala yatabaddalu maka waw di sini wa atifah maka jumlah la yatabaddalu kembali kepada jumlah la yansani marfu juga wa alamat raf'ihi dhammah zahirah limada anna laisa fihi al-udud maka kita kembali kepada makna. Setelah kita mengetahui i'rab, maka kita bisa memberikan terjemah yang baik dan benar. Isma filun amr. Kalama muhaqqiqin fi qawlihi. Maknanya dengarlah wahai orang yang bertanya. Kalama muhaqqiqin ucapan muhakik dari ucapan-ucapan mereka tentang permasalahan manhaj dan akidah. Dan setelah dengar apa? Layan sani anhu Janganlah kamu ataupun maaf di sini bukan janganlah tetapi nafia dan tidaklah untuk kamu itu berpaling dan juga kamu itu untuk berubah. Maka di sini maknanya penafian. Jangan bukan diartikan jangan tetapi tidaklah berpaling atau ataupun mengganti dari ucapan muhakkik tentang akidah ahli sunnah kepada ucapan yang lain. Maka ketahuilah ya ibadah Allah amarul muallif fi hadha al-bait an yasma as-sa'il ila kalam muhaqqiqin fi aqidatihi wa manhajihi wa dinihi. Di sini diperintah oleh Syekhul Islam yang tadi bertanya kan yas'al ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu summa ya'ti disimak. Idan isma hadal jawab, isma kalam muhakkikin fi qawlihi. Bakia soal al-an, we have a big question here. Wa manil muhakkik huna? Apa yang diinginkan dengan al-muhakkik? Ucapan al-muhakkik. La syakka annahu ahlil ilmi wa ahlil hadis min ta'ifah al-mansurah al-firqah an-najiyah Wa huwa alladhi al-haq bidalilihi minal kitab wa sunnah ala fahmi as-salafus saleh. Maka tidak syak lagi bahwa mereka al-muhaqqiq adalah para ulama ahli hadis. Yang mana mereka itu dinamakan dengan atau ifah al-mansurah maknanya kelompok yang pasti ditolong oleh Allah ataupun al-firqah an-najiyah kelompok yang selamat dari api neraka. Maka apa makna dari kelompok muhakkik di sini yang dia itu digelari oleh atau ifah Al-Mansurah? Maka ketahuilah ya ibadallah. Allah Jalla wa ala telah menjanjikan untuk menjaga agama ini. Seperti Allah berfirman di surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Maka kami yang menurunkan adzikrah di sini bersifat umum Al-Qur'an wa sunnah maknanya agama Islam, dalil-dalil dari agama Islam, ilmu-ilmu nafi'. Kami menurunkan ilmu ilmu nafi' wa innalahu lahafizun dan kami pasti akan menjaga ilmu nafi' dan agama Islam tersebut. Maka di dalam ayat ini Allah telah berjanji untuk menurunkan Al-Quran dan Sunnah, yakni agama Islam, dan Allah berjanji akan menjaganya. Sehingga dari janji Allah ini, kelompok agama Islam berbeda dengan kelompok agama sebelumnya. Kelompok orang-orang Yahudi hancur dengan pendeta-pendeta mereka yang menjual ayat-ayat Taurat dengan harga yang ringan maka mereka sendirilah yang merusak agama mereka. Kemudian setelah itu diperbaharui oleh datangnya Nabi Isa dengan Injil. Dan begitu pun ajaran Nabi Isa Allah tidak menginginkan untuk terjaga sampai hari kiamat, maka didatangkan oleh Allah kelompok Yahud yang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang kelompok Yahud merasa iri dan dengki kepada agama-agama as yang ada, maka mereka ingin menghancurkan agama-agama apapun. Sampai this time. Maka kelompok CIA, Mossad dan yang lainnya, maka mereka membuat fitnah di dunia ini. Kaum muslimin difitnah dengan teroris, dibuat ISIS, ISIS dari mereka. Kemudian dibuat fitnah teroris untuk menjauhkan Islam dari kalangan manusia to make ke Islamophobia, ketakutan kepada Islam. But now di Europe dan yang baiknya adalah zoo, zoo like a zoo seperti kebun binatang. Not Europe but zoo. Maka mereka di London ditutup sekitar 250-an gereja dan dibuka 230-an masjid baru. Kenapa? Karena banyak dari kelompok kufar masuk kepada Islam. Dan bahkan di Rusia dan di negeri-negeri yang lain, apalagi di Amerika. Di saat Islam ditekan dengan WTC tahun 1000 tahun 2000 2001 maka WTC yang penuh dengan cerita fiktif. Ada dua pesawat yang menghancurkan gedung WTC World Trade Center. Maka semua orang berkata itu adalah kedustaan dan fitnah kepada Islam. Maka mereka berbondong-bondong masuk kepada Islam. Bagaimana kita membela kelompok orang-orang yang kafir, yang berdusta? Mereka kaum muslimin hak. Akhirnya berbondong-bondong sampai this time masuk Islam lebih bertambah dari Europe dan juga dari United States. Akhirnya mereka sekarang kebingungan. Dan bahkan kelompok Chinese yang komunis, mereka yang juga menghancurkan kaum muslimin di Uyghur dan sebagainya, Allah membuat fitnah dengan virus COV, maka akhirnya oleh Allah Jalla wa'ala dijadikan mereka kembali untuk melaksanakan sholat berjamaah ataupun sholat Jumat padahal mereka bukan dari kaum muslimin dan mereka datang ke masjid untuk meminta doa dan itu yang wadih maka Allah menjaga agama Islam ini sampai hari kiamat kelak adapun kelompok agama selain agama Islam Allah tidak menjaminnya sehingga diutuslah Saint Paul in English in Indonesia Santo Paulus. Maka Saint Paul di sini dia rohib yang menghafal Injil kemudian memasukkan ajaran Trinitas. Apa ajaran Trinitas? In Arabic asal itu salah. For the Father, and the Son and the Soul. Jadi berdoa itu for the Father. Kemudian anaknya and his son and the soul dan jiwa. Maknanya jiwa yang diberkahi katanya Jibril dan sebagainya. Alhasil ibadah mereka akhirnya yang tadinya tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa akhirnya menjadi bukan tauhid lagi, bahkan menjadi kesyirikan maka hancurlah agama dari Maka akhirnya terjadilah kehancuran di dalam agama Nasoro sehingga masuk Trinitas Akalitu salah dari ajaran Tauhid. Walakin dinul Islam dinul Tauhid min ayam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila akhir zaman. Kenapa? The first is Allah menjaga nas Al-Qur'an dan sunnah sehingga di sana jika ada yang merubah Al-Qur'an satu ayat, satu huruf yang tidak maskur dari kiroah maka akan diketahui dan begitupun hadis-hadis palsu, para pemalsu hadis dari zaman dahulu sudah diketahui. Hadis ini bukan datang dari Nabi. Diperiksa oleh muhadithin, hadisnya palsu. Karangan dari description manusia. Dari segi nas, Allah telah menjaganya. Inna nahnu nazana dikro, wa inna lahu dan bahkan bukan hanya nas saja, tetapi juga Allah menjadikan manusia-manusia anytime, anywhere, mereka menjaga agama Islam ini. Siapa mereka? Para ulama dari zaman-zaman mereka. Di zaman para sahabat Allah menjadikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Abi Hurairah penghafal hadis di zamannya yang menghafal hadis 5734 hadis yang sampai sekarang kita membuka Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan Kutubus Sittah Abu Daud At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Maka Allah menjadikan anytime, anywhere atau ifahal mansurah ini di zaman para sahabat dan di zaman tabi'in seperti mereka yang menghafal hadis-hadis dari para sahabat dan menulisnya seperti Qatadah dan juga yang sejajar dengannya ataupun yang di atasnya Sa'id ibnu Musayyib, kemudian Qatadah, kemudian Ibnu Sirin, kemudian Hasan Al Basri, dan kemudian yang setelahnya juga seperti Imam Az-Zuhri. Maka di zaman Imam Az-Zuhri ditulis hadis-hadis Nabi yang dihafal oleh para sahabat. Maka dijaga agama ini. Kemudian ditulis hadis-hadis di zaman Itba'ut Tabi'in, kemudian datanglah para a'imah seperti Al-Bukhari, Muslim dan Kutubus Sittah yang lain mereka menulis hadis-hadis yang dihafal oleh tabi'in dan itba'ut tabi'in dimasukkan kepada kitab yang sampai kepada sekarang dari ucapan Nabi dengan sanad-sanad yang sahih. Maka ini dari dalil dijaganya agama ini dengan pertama nasnya dijaga oleh Allah dan yang kedua dengan adanya manusia-manusia yang merupakan ahli ilm menjaga agama ini dari zaman Nabi, tabi'in, itba'ut tabi'in dan juga in this time, di zaman kita sekarang. Maka kita menyebut dari ulama yang telah meninggal yang kita dulu bertemu dengan mereka seperti Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i, Imam Muhaddis Ahli Yaman, wasairil bilad, wa kadalika Syekh Ibnu Baz, wa Ibnu Utsaimin, wa Syekh Al-Albani, waladi Mawjud al-an min al-masyayikh Syekh Rabi' hafizahullah Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lainnya. Fahaula ulama fi hadal asr wahaula atau ifah al-mansurah yang Allah utus mereka untuk menjaga ilmu dan agama menjadi rujukan dari permasalahan agama ini. Mana pendalilannya bahwa Allah akan mengutus kelompok anytime anywhere yang menjaga agama ini hadis yang mutawatir. Ma makna mutawatir? Hadis yang datang dari banyak sahabat. Maka telah datang dari 16 sahabat. 16 sahabat. Yang mana hadis ini datang dari Abi Hurairah, dari Imran ibni Husain, dari Mu'ad ibni Jabal, dari Muawiyah ibni Abi Sufyan, dari Al-Mughirah ibni Syu'bah, dari Jabir ibni Samurah, dari Jabir ibni Abdullah, an Uqbah ibni Amirin, wa Thauban wa Zaid bin Arqam wa Abi Umamah wa Amr bin Murrah wa Syarah bin Ibni Samud wa, wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa kadalika Salamah Ibnu Nufail Al-Hadrami radhiyallahu anhu fahum salasata asr as sahabah yasma'un wa yarwuna hadits Nabi fi Thaifah al-mansurah. Ma huwa lafdhuhu? Lafdhuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Yang maknanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq." Maka akan terus menerus dari umatku yang akan menjaga agama ini. La yadurruhum khalafahum wa fadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Maka akan dijaga oleh Allah keadaan mereka sehingga tidak akan berpengaruh kelompok-kelompok dari kelompok ahlul bidah ataupun dari kelompok selain muslimin dari kelompok kufar hatta ya'tiya amrullah wahum zahirun ala nas. Maka sampai di hari kiamat, mendekati hari kiamat, mereka akan eksis ada di muka bumi ini untuk menjaga agama ini. Maka siapa atau ifal mansurah yang kita sifatkan tadi akan selalu ada anytime, anywhere dan mereka menjaga agama ini menjadi rujukan bagi manusia pada zamannya maka telah ditafsirkan oleh gurunya Imam Al-Bukhari ismuhu Ali ibn al-Madini. Ali ibn Abdullah al-Madini. Ali ibn Abdullah al-Madini dari gurunya Imam al-Bukhari yang mana dia alim ulama fi ilmil hadis wa ilalih. Dia sangat kuat hafalan hadisnya dan jagonya ilmu penyakit hadis. Bagaikan dokter hadis di zaman dahulu mengetahui hadis ini sahih dan dhaif. Maka dia berkata di saat ditanya siapa mereka itu atau Ifah Mansurah, maka berkata Ali ibnu Madini hina dzakara al hadis fakolahum ahlul hadis. Maka mereka para ulama ahlul hadis. Siapa mereka itu yang menjaga agama ini? Para ulama ahlul hadis. Fahada kama syekhuna mukbil kama syekh Al-Albani wa akharin ilmil hadis. Lianna ilmu lianna ilmal hadis ilmu syarh, ilmu yang sangat mulia. Karena ilmu hadis jika kita mempunyai pengetahuan padanya bisa mensahihkan dan mendoifkan suatu khobar sehingga kita bisa menjadikan pendalilan dari ucapan kita, amal-amal kita, dan tulisan-tulisan kita, dan khutbah-khutbah ceramah kita, semuanya kita kumpulkan dari hadis-hadis yang sahih dan menjauhkannya dari hadis-hadis yang daif. Sehingga para muhadithun, mereka adalah ahlul ilm, seperti ucapan Imam Ali ibn Madini. Dan ucapan Ali ibn Madini di sini sanadnya sahih. Seperti dikeluarkan oleh Imam at tirmidzi Di mana Abu Isa at tirmidzi bertanya kepada gurunya, siapa gurunya Imam at tirmidzi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Maka Imam Tirmidzi dari murid Imam Al-Bukhari. Berkata, siapakah Hafiz Al-Mansurah ini? Ditanyakan kepada Al-Bukhari dan Al-Bukhari menanyakan kepada gurunya lagi. Ali Ibni Abdullah Al-Madini dinamakan mereka itu Ahlul Hadis. Dan Ali Ibni Abdullah Al-Madini barakallahu fikum dia digelari dengan Hayatul Wadi, the reckless snake. Ular lembah padang pasir yang sangat berbisa. Ular ini bahasa Malaysia nya apa? Dia alamatnya segitiga, kepalanya bagaikan hati dan dia bisanya sangatlah keras. Maka yang dipatuk biasanya dalam waktu 5 menit akan terjadi pemecahan di pembuluh darah, keluar darah dari hidung, telinga dan sebagainya. Maka ini dinamakan dengan hayatul wadi. Kenapa para ulama ahlul hadis di zamannya dinamakan seperti tadi hayatul wadi, the rattlesnake, dan juga di zaman yang sejajar dengannya ataupun di atasnya pun dinamakan Waqi' Ibnu Jarrah digelar dengan Atinin the Dragon. Dan juga Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i masyhur digelari dengan Asadus Sunnah. Singa dari sunnah. Kenapa? Lima haula kubun hayatil wadi Watinin, wa asadus sunnah li'annahum qamu'ul bid'ah wa ahli. Karena mereka hidup di zamannya menampar dan meruntuhkan kelompok ahlul bid'ah dan kebid'ahan dengan ilmu mereka. Sehingga mereka digelari dengan perkara-perkara yang membuat takut kelompok ahlul bid'ah. Singa sunnah dari Yaman, Mukbil al-Wadi'i. Wa kadalika Hayatul Wadi, Ali ibn al-Madini. Wa kadalika Waqi' ibn Jarrah at-Tinin, The Dragon yang menghancurkan ahlul bid'ah dengan api-api ilmu hadisnya. Maka itu adalah pekerjaan dari kelompok ahlul hadis dan ahlul sunnah yang mana mereka memerangi dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Maka di sini atau ifah mansurah mereka adalah ahlul hadis seperti diucapkan oleh gurunya Imam Al-Bukhari bahkan Imam Al-Bukhari sendiri pun telah menyebutkan di dalam sahihnya di saat meriwayatkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir maka berkata Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya yakni ashabul hadis bahwa mereka itu adalah ashabul hadis dan di riwayat dikatakan ahlul ilm mereka adalah ahlul ilmu maka tidak menjadi contradiction antara ahlul hadis dengan ahlul ilm karena orang yang mempunyai ilmu hadis dia akan terpenuhi berbagai cabang keilmuan. Seperti kita melihat Syekh kami Mukbil dari fatwa-fatwanya. Dalam bahasa Arab maka farisuhu, dia panglimanya. Dan di ilmu hadis dan ilal maka dia juga panglimanya. Dan juga di ilmu fikih dia juga panglimanya. Dan juga di ilmu tafsir maka dia adalah komandannya. Apalagi di ilmu akidah maka dia jagoannya. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmu hadis, tidaklah ilmu fikih kembali kepada ilmu hadis. Tidaklah ilmu akidah yang kita yakini tentang permasalahan yang gaib yang akan datang tentang sifat Allah ataupun sifat-sifat bagaimana keadaan hari kiamat wa adabil qabr wa fitnatul qabr min ahadis as-sahihah dari hadis-hadis yang sahih. Maka permasalahan akidah dan fikih dan ahkam dan bahkan tafsir yang sahih butuh kepada dalil dan bahkan dalil lugatul arabiyah yang sahih pun butuh kepada dalil-dalil yang sahih wal qiraah asahihah dalam beristidlal maka orang yang mempunyai ilmu hadis hum ahlul ilm walakin laisa li al faqih wa huwa muhaddis ada orang yang belajar ilmu fikih tetapi tidak mempunyai ilmu hadis maka dia hanya mengambang tahu khilaf saja. Ditanya permasalahan, dia akan mengatakan terjadi khilaf antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Lalu yang rajih mana? Wallahu alam. Semuanya berdalil dengan hadis, kita tidak mengetahui hadisnya sahih atau dhaif. Namun muhadis dia mengetahui dan mentahkik masalah yang rajih misalnya Asy-Syafi'i karena dalilnya sahih dan dalil Imam Malik ataupun Abu Hanifah dhaif. Seperti itu. Maka tidak ada berbenturan antara ucapan Imam Al-Bukhari yang mengatakan ahlul ilm ataupun ahlul hadis maka keduanya sama. Wa kadzalika dalil yang lain yang menjadi pendalilan atau ifahal mansurah juga bahwa mereka adalah para ulama kibar seperti datang hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam al barokatu ma'a akabirikum bahwa keberkahan ilmu pada setiap zaman, setiap waktu itu pada akabirikum. Mereka orang-orang yang mumpuni ilmunya. Maknanya sama. Bahwa keberkahan dengan mengikuti atau ifah mansurah yang mereka para ulama-ulama besar. Maka hadis ini datang dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dari jalan Al Walid Ibnu Muslim, haddatsana Ibnu Mubarak an Khalid al Hadza an Ikrimah an Ibnu Abbas. Maka di sini penyakitnya dari Walid Ibnu Muslim yang mana dia mudallis dan tidak melaksanakan tasrih dari awal gurunya sampai kepada sahabat namun telah datang jalan yang lain dari jalan Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Saham al Antoki dari Ibnu Mubarak. Maka Muhammad Ibnu Abdurrahman seduk dan juga mempunyai jalan yang lain syahid dari sahabat Anas. Maka hadis ini hadis yang bisa naik kepada derajat yang paling sedikit Hasan li Goiri menjadi pendalilan juga al barokah akabiriku bahwa ilmu yang barokah kita mengikuti para ulama-ulama kibar dengan syarat ulama kibar ahli sunnah bukan asatidah kibar al hizbiyah yang memecahkan dakwah ahli sunnah haula ya ikhwah laisa minal ulama Bal haula yal abun bil ulama. Mereka bermain-main dengan fatwa ulama. Fatwa ulama mereka ambil yang sesuai hawa nafsunya, yang tidak sesuai hawa nafsunya dibuang, maka mereka dinamakan dengan mengambil fatwa ulama tebang pilih. Menebang pohon dipilih. Sesuai hawa nafsunya enggak? Sesuai hawa nafsunya dibiarkan. Tidak sesuai ditebang. Maka mereka para asatidah kibar yang antum tahu siapa yang diinginkan, maka mereka bukan masuk kepada hadis al barokatu akabirikum tidak never ever. Maka saya harapkan mereka untuk bertobat kepada Allah dari mencela ulama kibar di zaman kita. Syekh Muhammad Ibnu Hadi dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa hadis ini hadis yang sahih dan juga la tazalu ta'ifatun min ummati hadis yang mutawatir, maknanya hadis yang la syakka wala raiba fi sihhatih. Hadis mutawatir. Maka disinilah kita kembali kepada makna isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi. Maka dengarlah wahai penanya dari ucapan-ucapan muhaqqiqin ayat ulama kibar min ahli sunnah. Suma makna la yansani anhu maknanya tidaklah yansani anhu. Tidaklah kamu itu layar jiu an hadhil i'tiqad. Berpaling ke arah lain dari keyakinan yang dibawa oleh kelompok ulama kibar ahli sunnah ini. Wala yatabaddalu. Makna yatabaddalu yakni mengganti, change. Berubah kepada akidah dari yang sahih menjadi akidah yang masuk kepadanya ucapan para mubtadi'ah yang fasidah. Maka jangan dirubah dan juga jangan engkau berpaling. Karena apa? Karena orang-orang yang telah mengetahui jalan yang hak. Yang dengan ulama kibar. Dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. summa yataghayyar ila qawil qawil ghair ahli sunnah. Faidan saya pun kalamuhu batin. Limada? Lianna Allah qad qala fi kitabil karim. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Famada famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada yang berpaling dari kebenaran kecuali kesesatan. Sehingga disebutkan oleh Syekh disebutkan isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi kamu tadi bertanya sekarang dengar dari awal sampai akhir syair maka imani dan amalkan ini la yanfani anhu wa la yatabaddalu maka jangan dinafikan di sini agar kamu itu berpaling kepada ucapan yang selain ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena kamu akan tersesat sesuai ucapan Allah, "Fama ada ba'dal haqi ila dalal." Maka jika telah mengetahui dari kebaikan, maka tidaklah dia itu berpaling kecuali kepaling, berpaling kepada keburukan. Maka ucapan isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi Dengarlah dari ucapan-ucapan muhakkik dalam manhajnya yang benar dan jangan berpaling dan mengganti dengan ucapan-ucapan selain ucapan ulama ahli sunnah. Di sini ada isyarah ada muistima akwal ahli bidah. Li'annahu ghairu muhaqqiqin. Maka di sini ada isyarah dari manhaj yang penting. Apa itu? Tidak bolehnya kita mendengar dari ucapan-ucapan dai-dai kelompok ahlul bidah. Idan mamnu nasma kalam akwal ahlul bidah. Qaul min ulama'i ahli azaid kasyi'ah wa rafidah wal khawarij yang mengajak untuk kita ini keluar dari pemerintah yang sah dari negeri kita dan mengajak demonstration Kemudian nanti kudeta, menurunkan pemerintah yang sah, mengajak manusia untuk keluar di jalan-jalan yang akhirnya nanti berbentrokan dengan polis ataupun dengan tentara, jundi dan sebagainya, maka membuat fitnah. Maka dai ahli sunnah tidak mengajak kepada terorisme, tidak mengajak kepada anarkisme. Anarkis dan teroris bukan ajaran Islam. Ajaran Islam seperti dalam surat yang disebutkan oleh Allah Muhammadur Rasulullah waladina ma'ah asidau alal kufar ruhama'u bainahum bahwa Muhammad Rasulullah dan pengikutnya para sahabat mereka itu asidar alal kufar mereka keras kepada orang-orang kafir bahkan berjihad berperang melawan orang-orang kafir di Imperium Romawi pada zaman itu dan juga Persia dua adidaya besar diperangi oleh Nabi Muhammad. Namun di antara mereka ruhama ubainahum. Mereka saling mencintai. Adapun kelompok Khawarij this time seperti ISIS yang bahasa Arabnya Daesh, maka mereka kembali. Mereka mengekor dari kelompok-kelompok mata-mata spy internasional CIA dan juga Mossad karena yang menciptakan pun dari mereka. Maka mereka dibuat dari kelompok-kelompok orang kufar, mereka mencintai orang-orang kufar. Dan mereka membunuh kaum muslimin di Irak, di Suriah, dibunuh oleh mereka, di dipenggal, divideokan dan sebagainya. Ini berbeda dengan ajaran Islam yang hak ahli sunnah. Maka kelompok ahli sunnah di dalam ucapan asyik isma kalama muhakikin fi maknanya isyarah adamu istima akwal ahlil bidah li'anahu ghairi muhaqqiqin. Karena ucapan mereka bukan ucapan yang benar. Sehingga tidak boleh kita dalam agama ini menerima ucapan yang selain ucapan ahli sunnah. Maka awas wahai saudara-saudaraku. Jangan kalian mendengar ucapan-ucapan da'i-da'i yang melempem, yang tidak keras. Bagaikan kerupuk yang kena angin, melempem, digigit pun tidak cracker tidak kerak, tetapi bagaikan sponge. <laughs> Maka di sini mereka berkata, jangan terlalu keras dakwahnya. Mereka orang jemaah tabli kan ada kebaikan. Mereka ikhwanil muslimin yang mengajak kepada partainya dan mengajak kepada demo, kan mereka juga kaum muslimin mencari keadilan. <laughs> Dan jangan kalian mengatakan jangan bergabung dengan kelompok sufi yang melaksanakan sholat di kuburan. Jangan mereka pun kaum muslimin atau mereka kelompok Syiah. Syiah dan Sunnah tidak ada bedanya. Sunni, Syi'i dekat. Kita melaksanakan takrib persamaan. Fahaula doa melempem, doa yang tidak benar. Maka mereka diam dari permasalahan keburukan. Coba lihat antum di Indonesia gembongnya Raja Firanda. Firanda duduk dengan dari Sulaiman dari jamaah tablik yang masih sampai detik ini dakwahnya dengan gitar dan bahkan beberapa bulan lalu menantang kepada kelompok ahlu sunnah saya berani beradu dalih bagi mereka yang mengharamkan dakwah saya dengan gitar bahwa musik itu alat musik itu dia adalah baku tetapi kalau kita menjadikannya dakwah maka menjadi halal. Mana dalil mereka? Wahabiyun misalnya. Itu duduk bersama dengan Firanda. Dan Firanda juga duduk dengan Felix Siau. Yang mana Felix Siau juga adalah tokoh di Indonesia kelompok Hizbut Tahrir. Di mana Hizbut Tahrir adalah ekstrimnya dari kelompok Ikhwanil Muslimin. Dan bahkan sama-sama berselfie dia dengan istrinya dan juga dari Sulaiman dengan istrinya dan sebagainya. Maka dai-dai di sini yang mengajak kepada agar kita jangan terlalu keras berdakwah, maka itu adalah dai-dai yang mengajak kepada kebatilan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita beragama untuk hanya memilih yang benar, tidak ada multiple choice kebenaran. Yang benar adalah manhaj ahli sunnah, dan yang selain manhaj al-sunnah salah. Dan mengajak kepada para da'i untuk berbicara dengan benar. Tidak ada kemungkaran kemudian diam. Maka kita bahas itu sekarang. Pendalilan pertama bahwa agama Islam ini hanya satu yang selamat adalah banyak pendalilannya. Seperti Allah berfirman, Waktasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Waktasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah semuanya. Yang satu, wala dan dilarang kita untuk menyempal. Jadi ini manhaj sunnah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian di sini dia hidup dengan partai kita Islam Ikhwanil Muslimin. Maka tidak boleh menyempal seperti itu. Atau dengan dakwah yang lain asufiyah atau dakwah yang lain yang sibuk dengan membantai kaum muslimin yang sekarang ISIS. Mereka sibuk membantai kaum muslimin. Maka kelompok-kelompok sesat ini mereka salah. Allah berfirman, "Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu." Jangan kalian ber masuk kepada kelompok-kelompok ini. Adapun kelompok mereka mengatakan mereka mempunyai kebaikan, tidak apa-apa, jangan terlalu keras kepada mereka Jangan menjadikan manusia lari dari mereka. Maka berbeda dakwah Allah dengan dakwah yang mereka ajarkan sekarang. Dan makna waktasimu bihablillahi jami'an ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, makna jami'an ay ahlu sunnah wal jamaah. Maka maknanya berpegang teguhlah kepada jalan ahlu sunnah wal jamaah dan jangan menyempal kepada sempalan-sempalan syiah, qadariyah, jabriyah, mu'tazilah, jahmiyah Syiah, Khawarij, dan yang lainnya. Hadim, hadim minal ayat. Dan ayat yang lain misalnya. Allah juga berfirman, "Wa may yusaqiqi rasul mimba ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi dari agama Nabi Muhammad yang dibawanya dan menyelisihi jumhur ahlu sunnah dari akidahnya dan ilmunya maka dia menyempal. Ah, saya bukan salafi, saya bukan ahlu sunnah. Saya Islam jamaah yang berbaikat. Seperti banyak nama-namanya. Di Indonesia namanya LDI dan sebagainya. Oh, saya jamaah muslim Darul Arkom Oh, saya jamaah muslim sufi. Saya jamaah muslim jamaah tablik. Maka di dalam ayat ini dikatakan kata Allah, Wa may yusaqiqir rasul min ba'di mata tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin Allah katakan nuwallihi ma Yang ikut dengan mereka Allah akan palingkan. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka tidak dipuji. Oh, mereka punya kebaikan, biarkan. Mereka juga beristihad dengan apa yang ada pada mereka. Mereka memandang itu adalah baik. Tidak, tidak ada kita good responsif kepada mereka, tidak. Dan juga di dalam Ayat yang ketiga Allah berfirman, "Wa anna sirati mustaqiman fattabi'u wa la subul bikum an sabilih." Maka Nabi eh, Allah berfirman di dalam ayat ini yang ditafsir nanti oleh ucapan Nabi, maka ini adalah jalanku yang lurus kata Allah. Ikutilah wala tatabi'u subul dan jangan kalian mengikuti Islam sempalan-sempalan. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka kalian akan menjauh dari jalan ahlu sunnah yang lurus dan kalian akan sesat. Ini ucapan Allah jelas. Ditafsirkan bahkan untuk lebih description, lebih menjelaskan lagi dengan hadis yang diriwayatkan Ashabu Sunan Abu Daud dan yang lainnya dari dua sahabat. Dari Abdullah bin Amr bin As yang jalannya Hasan dan juga dari Jabir bin Abdullah yang jalannya dhaif karena ada mujalid dan Mujalid di sini adalah doif dari Jabir. Maka dari dua jalan dari Abdullah Amr ibni As, Abdullah ibni Amr ibni As dan Jabir bisa naik kepada Hasan Ligoiri paling sedikit ataupun sahih ataupun Jayid. Yang maknanya bahwa Abdullah bin Amr ibn As melihat Nabi menoreh dengan tongkatnya garis yang besar. Fakala hadas hada hadullah Hada siratullah. Hada hablullah. Ini jalan yang lurus. Thumma khotwa an yaminihi wa an shimalihi. Menggariskan di kanan dan kiri dan di kiri dari garis yang lurus tadi. Deskripsinya seperti tulang ikan. Di saat kalian makan ikan ditinggalkan daging nah, kebalik. Ditinggalkan dagingnya dimakan durinya. Dimakan dagingnya ditinggalkan durinya. Maka garis lurus itu adalah apa? yang besar tadi kemudian di samping-sampingnya ada garis-garis yang kecil. Itu gambaran yang digambar oleh Nabi. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Maka garis yang lurus ini ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an dan jangan mengikuti sempalan-sempalan garis-garis yang kecil tadi disarah oleh Nabi wa inna fiha syaiton tad'u ilan nar. Karena pada kelompok sempalan-sempalan itu ada syaitan yang mengajak kepada api neraka. Dari hadis ini dan ayat tadi, Allah dan Rasulnya tidak ridho kepada kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Iya apa tidak? Karena menggambarkan garis tadi dan tidak ridho kepada cabang-cabang dari kaum muslimin yang ada sekarang, sempalan muslim yang ikhwanil muslimin, yang dari arkom, yang jamaah tabligh, bla bla bla, yang banyak, maka Allah dan Rasulnya tidak ridho mengatakan ikuti jalan jalan yang lurus dan jangan mengikuti jalan yang sempalan bahkan di hadis disebutkan padanya syaitan mengajak kepada kebidahan dan mengajak untuk masuk api neraka. Tiga ayat. Saya tambah dengan hadis agar agar lebih jelas di hadis itirakul umat bahwa kaum muslimin akan terpecah. Hadis ini datang dari Ibnu Umar dan yang lainnya yang mana hadis ini dilafat Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, "Sataftariqu ummati ila thalathi wa firqah, kulluha finnar." Akan terpecah kaum muslimin ila thalathi wa firqah, kulluha finnar. Ai finnar. Yani laisa bibasit. Hum halaku finnar disebab al-bidah wal khurafat wasyirk wal kufur. Hum ila nar qala Nabi. Laisa qultu ana bal qala Nabi. Idan wahidah al-firqah an-najiyah, satu yang selamat. Wa fi riwayati ibni Umar suila Rasul man hiya ya Rasulullah? Kelompok yang satu ini apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang ada aku padanya, yakni aku dan diikuti para sahabatku dan tabi'in serta itba'u tabi'in dinamakan dengan kelompok ahli sunnah ataupun as-salafiyah maka itu yang selamat. Maka hadis ini Meskipun lafaz yang kami sebutkan doif karena di sanadnya ada Abdurrahman ibni Ziyad al-Ifriqi doif, Sayyul Ifat, hafalannya rusak. Namun telah datang dari sahabat Abi Umamah dan juga sahabat Anas ibnu Malik. Ditanya, apa itu yang satu itu? Disebutkan hum al-jamaah. Mereka ahli sunnah wal jamaah. Yang banyak dari sahabat tabi'i, atau tabi'i. Dan juga di riwayat Anas ataupun di riwayat Abi Umamah, man haula hum as-sawadul a'zam. Mereka adalah jumlah yang besar dari para sahabat tabi'in dan itba' tabi'in. Maka ini agama yang lurus, yang mengikuti ajaran dahulu dari nabi, diikuti para sahabatnya dan tabi'in serta itba' tabi'in. Adapun kelompok Ikhwanil Muslimin dibuat oleh Hasan Al-Banna di Mesir tahun 40-an ataupun 50-an ataupun 60-an. Adapun jemaah tabligh dibuat oleh mereka siapa namanya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari orang India, Pakistan. Ada hadis jadi. Wa kelompok Asururiyah Tabak Muhammad bin Surur yang sekarang masih hidup di Inggris, maka begitulah keadaan dari kelompok-kelompok yang baru. Tidak berasal dari Nabi dan para sahabat dan tabi'i serta itba at-tabi'in dari kurun al-mufaddalah. Faidan di dalam hadis ini disebutkan semuanya di api neraka. Menandakan tidak ada basa-basi dengan mereka. Mereka sesat semuanya di api neraka. Kemudian datang dai-dai zaman sekarang. Oh please kalian ahlu sunnah, kita sama ahlu sunnah. Celana kita cingkrang, kita juga berjenggot. Kita juga kadang-kadang pakai peci, mamah dan sebagainya. Namun please ya ahli sunnah. Jangan keras-keras kepada orang lain. Si ah dikerasi, Sufi dikerasi ikhwani Muslimin, dikerasi Khawarij, dikerasi Jamaah Tabligh. Kalian keras dakwahnya kepada mereka. Kenapa? Orang nanti akan lari dari Islam. Maka ketahuilah, mereka dai-dai yang mengatakan kepada kita keras dan agar kita diam kepada mereka sama-sama kaum muslimin, justru mereka yang salah menyelisihi ayat Al-Quran 3 tadi dan hadis iftirakul umat. Di ayat yang Al-Quran yang tiga dikatakan oleh Nabi, berpegang teguhlah kepada jalan ahlu sunnah dan jangan berpaling kepada yang lainnya. Dan di dalam hadis tadi, 73 golongan semuanya di api neraka, satu yang benar. Maka jika mereka mengatakan kalian terlalu keras, apa kita jawab kepada mereka? oh, maaf, apakah Nabi mengatakan semuanya di api neraka dan satu yang selamat? Iya. Nah, yang ngomong siapa? Nabi mengatakan semuanya di api neraka kan hanya satu yang selamat. Berarti bagaimana? Siapa yang keras? Nabi atau kita? Seperti itu kita ingatkan. Maka mereka akan menyadari, iya ya, Nabi aja bilang semuanya sesat. Berarti kenapa kita berbahasa basi dengan kelompok ahlul bid'ah? Mereka semuanya di api neraka. Seperti itu. Dan begitu pun di hadis-hadis yang lain, Nabi sangat keras seperti hadis Khawarij. Dikatakan oleh Nabi, kilabu ahli nar. Mereka anjing-anjing api neraka. Yang mana hadis ini datang dari berbagai sahabat yang sanadnya sahih al-khawarij alladhi yakhrujun fi sawareh kama fil Yaman, fi Indonesia, isqat nizam dan sebagainya menurunkan pemerintah yang sah, haula qala rasul kilabu ahlinnar. Karena sekarang Suriah, wal Yaman, wal Libya, wa Misr dan yang lainnya al-an fi qalaqil dan pembunuhan qatla fi kulli yawm Bisabab haula du'at al-khawarij. Khuruj anil hukam, isqatu nizam, irhal wa ila akhir. al anki Yaman. Tadahwa. Bisabab khuruj anil hukam. Karena Rais Ali Abdullah Saleh Syekh Mukbil yadullah. Ya'ti sayarah ila Syekh Mukbil. Wa nahnu kama qala Rasulullah SAW Man la yaskuru nas la yaskurullah. Kita mensyukuri Ali Abdullah Soleh Presiden Yaman. Syekh Mukbil sering mendoakan dia Meskipun nasihat mana nasma, ya Ali Abdullah Saleh, intabihu min demokratiyah. Demokratiyah haram. Utruku. Hakada nasihat. Wa kadzalika al-islah, haula firqah laisa tamam, zindani, mubtadi dan sebagainya. Namun dibiarkan karena untuk politik, dia jadi siasat. Fa al-an nahnu fil Yaman harb bisabab isqati nizam. Di saat diturunkan perintah pemerintah yang sah, akhirnya di Suria, wa fil Yaman, wa fil Libya, wa kadzalika fi Misr dan yang lainnya. Ini semuanya dalil bagi kita bahwa ahli sunnah laisu minal irhabiyin. Dakwah ahli sunnah dakwah bisalamah. Maka dakwah yang salim, dakwah yang mengajak kepada kedamaian, bukan kepada anarkis dan terorisme. Maka inilah dari sedikit pengetahuan bahwa mereka dai-dai yang mengajak kepada basa-basi kepada kelompok ahli bidah dan melempem, tidak krek, tidak tegas maknanya kepada kelompok ahli bidah, maka mereka telah salah menyelisihi yang kami baca tadi. Dan juga dalil yang kedua menyelisihi makna hakikat dakwah. Apa hakikat dakwah? Dakwah ya'muru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ayo salat, ayo berpuasa, ayo membayar zakat. Yallah natlubul ilm. Hadal an dakwah. Yadu ilal khair. Wa wakaf Waqaf anishar. Mencegah kemungkaran. Idan ahlul bid'ah mamnu. Wa ahlul kufur wa syirk mamnu. Hakada hakikatu dakwah. Aina dalil fil Qur'an. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa madza wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan dai itu hakikatnya apa? Disebutkan wajib bagi kalian suatu kaum berdakwah dari dua poin. Mengajak kepada kebaikan, ayo salat Pak, ayo hadiri muhadharah, bagus. Namun dari satu segi apa? Wayanhauna 'anil munkar, mencegah kemaksiatan, kebid'ahan dan ahli bid'ah maka di sini dai-dai melempem melaksanakannya apa tidak? Tidak. Malah diam dari perkara-perkara yang bid'ah. Kelompok sufiah dibiarkan. Jangan terlalu keras kepada kelompok-kelompok yang lain dan ini dakwah roja di Indonesia. Maka kenapa mereka subur dan banyak pengikutnya dan sebagainya? Karena mereka tidak tadi mungkar. Dan antum melihat semua catatan-catatan yang ada di media-media mereka dari media sosial, mereka mengatakan di wawancaranya, "Oh, jangan selfie. Selfie penyebab orang kena ain." nggak usah disebutkan namanya. Kama kalau arab al-Halim yakfihil isaroh, Orang yang pandai itu cukup dengan isaroh saja, tidak usah disebutkan namanya. Kemudian dia berselfie di mana-mana. Dan begitu pun fatwa dia, tidak boleh pengajian dengan perempuan. Dan prakteknya dia mengaji di depannya perempuan. Dan ini banyak. Ada catatan di media sosial. Alhasil seperti itu dakwah mereka. Karena mereka tidak bisa untuk mengucapkan don't do that. Jangan lakukan yang demikian. Salah tidak bisa. Nanti akan lari pengikutnya. Inilah bedanya kita dengan mereka. Adapun kita tegas, the wrong is wrong. The good is good. Maka dakwah kita not to face. Kadang-kadang wajahnya buruk, kadang-kadang wajahnya cakap, tergantung situasi yang ada. No. Di kita hanya ada satu, black or white. Black bid'ah and bid'ah, so leave them. Dan white dakwah sunnah, come on, follow him. Kita ikuti dia. Tidak ada wajah abu-abu. Gradasi antara hitam dan putih bisa dibawa kemana-mana seperti bunglon, tidak ada. Maka mereka masuk kepada perkara ini kesalahannya, sehingga mengatakan diam, jangan terlalu keras, dan ini yang ada pada kelompok-kelompok ikhwanil muslimin. Kalau kelompok ikhwanil muslimin sudah jelas. Kaidah mereka Hasan al-Banna mendirikan Bana Hasan al-Banna la Banal Hasan yaqumu bi ikhwanil muslimin firqah Likaimada untuk apa? Membangun daulah Islamiyah ala qaulihim. Wahadi daulah Islamiyah ilal an lam yujad. Limada li'anahum la ya'maluna al-aqidah as-sahihah wa sunnah at-tayyibah. Fahaula yaqul fi nidamihi di kaidahnya nahnu ijtama'na bima tafaqna. Ikhwanul muslimun Ijtama'na bimakafakna. Kita berkumpul untuk kesepakatan. Apa? Kesepakatan membangun daulah Islamia. Wa na'tadir ba'duna ba'dan bimahtalafna. Wa na'nu na'tadir. Kita mengambil udur dari perbedaan di antara kita. Hada ikhwanil muslimin. Misal fil Yaman. Zindani al-Islam. Isqatu nizam, isqatu nizam. Hada huthi syi'i. Tundum ma'ana. Hada istiraki min janub Komunis, Ta'al mana? Idan ada syi'i, wa ada uh, istiroki, wa ada fitarin, sufi, ta'al sufi, sufi, ma'ana. Wa idan nahnu is, nahnu ikhwanil muslimin, kulukum ma'ana. List, isqatin niram, menurunkan Presiden Ali Soleh. Setelah turun Presiden Ali Soleh, Qadarallah ma syafa'al Ali Soleh ma'al huthi, fasor huthi yadrib al-islah. Kemudian akan ribut dengan islah. Seperti itu keadaannya. Idan haula dakwah duniawiyah. Dakwah dunia laisa dakwah ad-din. Maka ikhwanil muslimin gharaduhud din. Ah, gharaduhud dunya, gharaduhud dunya laisa bid-din. Gharaduhul kursi. Idan yaqul wa naqtadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Idan haula al-ikhwanul muslimun oh uskut min asufi tamam la tatakalam alaih Nahnu nahtaj kursi, nahtaj saut minhum fi barlaman. Wa hadha al-an us, la taqul hadha syi'i. Wa hadha liberali. Hadha liberali khalli, liberal. Wa hadha al-an uh, suyu uh, suyu'iyah, komunis, tidak bertuhan kata mereka. Khali, biarkan. Lakin anta wahabi mamnu. <laughs> Hanya satu ahli sunnah hum rafadu. Tidak ada udur. Idan hakada manhaj sawa'un kana ikhwanil muslimin au raja fi Andalusia au Sururiyah kulluhum ila hadhihi ad-da'wah. Maka mukhalafah dengan ayat tadi hakikat dari dakwah dan juga menyelisihi banyak adillah di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri di riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Fa in lam tastati fa bi lisani. Fa in lam tastati fa bi qalbi. Wa dzalika iman. subhanallah an hadis ad lazim taghyirul munkar. Idza yastati' dia jika mampu dia dengan kekuatan seperti pemerintah ataupun bapak di rumah. Idan al-ab idar amung munkar fi bait ghayyir bi antal an mas'ul wa anta qawi. Wa idza kana anta lasta hukumah wala ab fil bait idan bilisan nasihat am kama nahnu al asatida hada haram hada la yajuz ya, kalah hakada wa idza kana maya yastati ayat fa bil qalb masalah nahnu nara abaana au kibarana yaf'al munkar hada mustamam lakin ismu eh, sawi mana setiap natakallam wala bilian khalas idan hadal asl fi mada dakwah ad-da'wah yughayyirul munkar amma haula al mumayyin da'il mumayyin la uskut min haula al-firaq ad dalah hada ghalat hada salah maka dari sini kita mengetahui bahwa manhaj ahli sunnah wal jamaah kama qala asy isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanfani anhu wa la yatabaddalu. Dengar manhaj ahli sunnah min akwali wa la yaltafit yamin wa la yasar. Ini ucapan Syiah, ini ucapan Sufi diambil. Maka mereka dai-dai yang melempem mengatakan, "Kenapa tidak hadir kepada pengajian si fulan? Hadiri dia punya ilmu." Padahal dia jamaah tabligh. Kenapa tidak hadir kajian si fulan? Padahal si fulan adalah mempunyai ilmu, ternyata dia dari ikhwanil muslimin. Kenapa tidak hadir di kajian fulan padahal dia khawarij yang membaiat dari imam dan mengatakan bahwa di Indonesia ada imam selain dari presiden kita dan sebagainya. Kenapa menuntut ilmu dari mereka? Mereka punya ilmu. Maka kita tidak mendengar ucapan-ucapan mereka dari kelompok ahli bid'ah. Idan layan tani anhu wa la Ini manhaj yang diajarkan oleh Syekhul Islam di dalam kaidah ini. Dari kaidah yang pertama, kaidah manhajiyah agar kita hanya mendengar dari ucapan ahli sunnah, ulama ahli sunnah, wanabtaid min majlis ahli bid'ah. Wal'an nurid lakum al min minal Qur'an wa sunnah tentang permasalahan kita menjauhi kelompok ahli bid'ah dan majlis-majlis ahli bid'ah. Awalan yaqulu fil Qur'an wa idza ra'aita alladziina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairih. Yang maknanya jika kalian melihat dalam suatu majelis ada orang yang berkata kemungkaran, mengajak kepada kekufuran ataupun kebid'ahan, maka wa idza ra'aita alladziina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum filun amr. Maka Keluarlah dari majelis itu. Hatta Yahudu fi hadithin ghairi sampai dia kembali kepada ucapan yang biasa tidak mencela agama. Ada dalil fil Quran. Tidak anta fi majelis, kamu duduk di majelis, kemudian ada yang berbicara menghina agama atau berbicara dari keyakinan sufi, keyakinan eh, khawarij mencela pemerintah ataupun keyakinan bahkan dai-dai yang tadi kita jangan terlalu keras, kita harus harus harus harus sama-sama mereka kaum muslimin. Kita harus e, menggandeng dengan mereka kelompok-kelompok bid'ah yang lain. Maka kita harus keluar dari majelis itu. Ini dalil dari ayat Al-Qur'an. Wa kadzalika fi qoulihi ta'ala wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi maka telah datang Al-Qur'an jika kalian mendengar ayat-ayat Al-Qur'an yang mana di majelis mereka mengolok-olok Al-Qur'an dan mengejek Al-Qur'an dan kamu telah mengetahui bahwa ini adalah ajaran yang hak fala taqudu ma'ahum jangan kalian duduk dengan mereka hatta yahudu fi hadithin ghairi sampai berpindah dari ucapan yang lain yang tidak mengajak kepada kemungkaran. Maka telah ditafsirkan oleh Imam At-Tabari qala Imam At-Tabari imam ahli tafsir wa fi hadhil ayat adalah al-wadihah 'ala nahi an mujalasati ahlil batil min kulli naw' min al-mubtadi'ah wal fasaqah inda hudihim fi batilihim. Maka di dalam ayat ini, dua ayat ini jelas. Dalalah wadihah ala nahi an mujalasin ahlil batil min kulli naw' mubtadi'ah au fasiqah. Kita tidak boleh duduk dengan kelompok ahlul bid'ah au awam fasik. Mayatu ila bid'atihim lakin korban di kalamihi, rusak kalamnya. Maka kita tidak boleh duduk kecuali mereka sudah berpindah dengan ucapan-ucapan yang lain. Dan begitu pun datang dari Abi Hurairah finahi an mujalasatin su tentang larangan tidak boleh kita duduk dengan orang-orang yang buruk dan perintah selektif untuk mencari the old friend, teman paling dekat. Hadis dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mar'u ala dini khalilih. Falyandur ahadukum man yuhalil Bahwa seorang itu Agamanya tergantung kepada the old friend, the best friend. What's meaning the old friend? Maknanya bukan adalah teman yang lebih tua dari kita bukan tetapi the old friend, teman paling dekat, teman yang seia sekata. Maka di saat kita mempunyai teman seia sekata, kecenderungan the tendency maka kita akan ikut kepada agamanya. Maka jika kita mempunyai the old friend seorang yang khawarij mencerca pemerintah dan kita bergabung terus akhirnya diajak untuk demo. Oh, besok demonstration nah. Di kalau di Indonesia di Monas. Kalau di sini wallahu alam. Kita tidak mengajak untuk melaksanakan itu, maka kita melarangnya. Maka besoknya akan demonstration. Setelah demonstration di berbagai tempat, di berbagai negeri, di sembilan negeri atau di mana-mana, maka akhirnya kudeta, menggulingkan pemerintah. Akhirnya ikut juga. Seperti itu. Maka Nabi bersabda, Almaru ala dini khalili, Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang agamanya tergantung kepada teman dekatnya, the old friend. Jika the old friend buruk, maka dia akan buruk agamanya. Jika the old friend orang-orang yang soleh, ahli sunnah, bahkan ulama ahli sunnah, maka dia akan menjadi baik pula. Maka hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari jalan Zuhair bin Muhammad, Akhbaroni Musa bin Wardan an Abi Hurairah. Hadis ini bahkan qad sahahahu al ulama fi hadal asr sahahu Syekh Al-Albani wa Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Wa qala Imam An-Nawawi fi hadal hadis ay al-mar'u ala din ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil Bab istihbab mujalasati, satu salihin wa mujanabati kurona asu. Maka hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi di Riyadhus Salihin bab tentang sunnahnya duduk dengan orang-orang soleh dan menjauhi teman-teman yang buruk. Maka mulai sekarang jika kita mempunyai teman-teman buruk, apalagi ustadz-ustadz yang buruk, untuk dijauhi. Jangan duduk dengan mereka nanti terbawa kepada ajaran mereka. Dan begitu pun hadis yang lainnya yang banyak juga tentang permasalahan pengaruh dari teman-teman yang buruk kepada agama, hadis yang mutafakun alaih dari Abi Musa. Inama masal al-jalis soleh wal jalis asu kahamil mis wa nafihil kir. Maka permisalan mengambil teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti orang yang mempunyai teman dua tipe. Tipe yang pertama penjual parfum, hamil misk. Yang kedua nafi filkir, pentimpa besi yang membuat besi. Maka disebutkan, maka adapun hamil misk ima an yahdiyaka wa ima an tabta'a minhu. Adapun yang menjual parfum, kamu duduk di kedainya pun harum. Coba kali-kali Drakar, coba kali-kali Casablanca, Coba kali-kali Casanova atau diberikan hadiah utur al-ud au sultan matalan au diadora dan yang lainnya alhamdulillah tapi nafi filkir penimpa besi kamu duduk di kalau penimpa besi di mana bisa di gudang di tempat pembakaran maka kamu duduk dengannya bau pembakaran dan di saat dia memukul-mukul lebih parah lagi bisa masuk dari potongan besi kepada baju ataupun badan menjadi luka. Maka yang duduk dengan orang-orang yang jahat, maka jika kamu tidak berbuat kejahatan, akan terbaut keburukan darinya. Dimana jika suatu kelompok yang kamu seling bergabung, curanmor, pencurian mobil dan motor, maka di saat ada pencurian mobil dan motor, meskipun kamu tidak mencuri tetapi kamu akan tertangkap polisi juga untuk di interrogation. Kamu semalam di mana? Karena ada yang tercuri mobil. Karena kamu temannya kami bawa untuk mencari information dan sebagainya. Dan lebih parahnya dia bisa didolimi bahkan oleh temannya. Dan ini banyak orang yang berteman dengan penyamun maka dia akan terkena batunya pula. Di saat mereka tidak punya uang untuk beli wine ataupun untuk beli heroin, maka akhirnya dia rampok saudaranya dan itu banyak. Maka inilah dari gambaran yang disebutkan oleh Nabi bahwa kita ini dilarang untuk duduk dengan orang-orang yang buruk karena akan mempengaruhi agama kita. Dan kita tutup kajian kita ini dengan ucapan as-salafus soleh bagaimana mereka menjauhkan manusia dari kelompok orang-orang yang sesat. Tidak dibiarkan seperti dai-dai sekarang malah disuruh belajar ilm, ambil ilmu dari manapun. Dan jika kita insaf, mereka mengatakan ambil ilmu dari manapun. Dari jamaah tabligh, ikhwanil muslim, namun salafi jangan. Itu gambarannya. Dan itu prakteknya. Di mana-mana kelompok hizbiyah belajar kepada kelompok yang lain. Namun satu, salafi tidak. Karena salafi akan membongkar kesalahan mereka. Sehingga jangan. Namun hizbiyah yang lain sibuk dengan kelompok sesatnya mereka tidak akan mengganggu kita. Mereka punya kesibukan dakwah yang lain. Namun ahlu sunnah akan mencari kesalahan kita dan akan mencela kita. Maka dari ucapan salaf as-salafus soleh tentang permasalahan tidak boleh duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Pertama dari Ayub as-Sikhtiyani. Qala li Sa'id bin Jubair. Ra'aituka ma'atal wa kana mubtadi'an. Qultu bala Fama balahu qala la tujalishu fa innahu murji. Sa'id bin Jubair seorang tabi'i yang murid dari Ibnu Abbas. Dia melihat Ayub As-Siktiani yang di bawahnya dari muridnya Imam Muhaddits dari zamannya dulu. Banyak duduk dengan tolak Ibnu Hubeib atau Habib. Dan dia adalah murji mubtadi. Maka dinasehati oleh Said bin Jubair, aku melihat kamu banyak duduk dengan Tolak ibnu Habib ini, maka la tujalis hufaina murji. Jangan duduk dengan dia karena dia mempunyai pemikiran sesat, pemikiran murjiah. Lihat bagaimana nasihat dari zaman dahulu. Berbeda dengan dai sekarang, oh diam, jangan terlalu keras. Tidak, mereka melaksanakan tagirul mungkar. Dan begitu pun ucapan Ayub Asyikhtiani sendiri Lakini Sa'id bin Jubair faqala alam araka ma talak qultu bala. Famalahu qala la tujalisu fa innahu murji. Maka Talak Ibnu Habib Al-Anzi dia adalah dari tabi'i kecil dan dia dikatakan oleh para ulama mempunyai pemikiran murji'ah. Dia dari kelompok Ahlul Bid'ah dan Sa'id bin Jubair menasehati Ayub as yang mana Ayub as seorang ulama ahli sunnah yang pada saat itu memang belum menjadi alim besar, dulu duduk dengan kelompok bid'ah. Kemudian dinasehati, jangan duduk dengan dia. Dan mendengar nasihat Said Ibnu Jubair, Ayub As-Sikhtiyani yabta'id min talak Ibnu Habib yang mempunyai pemakaran pemikiran bid'ah. Fasara Ayub as imam Muhadith, min il bid'ah li ahli bid'ah. il bid'ah li ahli bid'ah. Maka dia menjadi ulama yang menampar kelompok ahli bid'ah. Wa min qawli Ayub As-Sikhtiyani jaa ahlul bid'ah ila Ayub qala ya Ayub ukallimu kalimat. Wahai Ayub As-Sikhtiyani, aku ingin memberikan satu dalil saja tentang kebid'ahan kami. Ayub qala wala nisfil kalimat. <laughs> yakni kelompok ahlul bid'ah ingin memberikan dalil tentang subuhat. Maka dikatakan oleh Ayub Setengah kalimat pun kamu tidak boleh berbicara kepadaku. Menandakan Ayub Asyikhtiani imam muhadid. La yujalis ahlal bid'ah. Wa qala Imam Ibn Abbas, la tujalisu ahlal bid'ah fa inna mujalasatihim fa inna mujalasatahum mamradatil qulub. Janganlah kalian duduk dengan kelompok ahlul bid'ah karena kelompok ahlul bid'ah duduk dengan mereka menyakitkan hati. Sehingga hati-hati kita mempunyai virus lebih dahsyat dari hepatitis B ataupun lebih dahsyat dari coronavirus COV dan sebagainya virus subuhat wa akhiruhu ilana idan asad min virus hepatitis au corona wa kadalika Ibnu Umar akhrajahu Imam Muslim fi hadis Umar di saat datang kelompok min Irak atau min Basrah fasuila an haula at-taifah fi Basrah al-Qadariyah. Famada qala Ibnu Umar fa idza laqaita ulaika fakhbirhum. inni bari'um minhum wa hum minni bura'a. Hada Ibnu Umar. Ibnu Umar lama ukhbira fi Basrah fi firqah minal mubtadi'ah qala Ibnu Umar idza laqaitahum kalimhum. Ibnu Umar bari minkum. Wahum ini bura'a. Hakada. Idan ahlu sunnah bari min mujalasati ahli bid'ah. Wa kalam Ibni Abbas akhrajahu bisanadin sahih fi kitab Al-Ibanah Ibn Battah. La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatihim mamradatil kulub Jangan duduk dengan kelompok ahli bid'ah karena duduk dengan mereka menyakitkan hati. Wa qala Ibnu Qudamah di dalam Adab asyariah yang ditulis oleh Ibnu Muflih wa kana salaf yanhauna an mujalasati ahli bidah wa nadhar fi kutubihim wal istima' li kalamihim kul kana as-salaf yanhauna min mujalasah ahli, ahli bidah dari duduk dengan kelompok ahli bidah pertama an-nadhar fi kutubihim mendengar eh melihat dari tulisan mereka sehingga tidak boleh kita membaca kitab-kitab mubtadi'ah mayajuz Nahnu naqra kutub Syiah, kutub Sufiyah. Wa ilal an hatta kutub Ihya Ulumuddin la yajuz li'anna fihi ahadits dhaifah bal kadzabah yani maqlubah wa fihi tafkir mina mina sufiyah. Idan la tujalis ahlal bidah. Awalan jangan duduk di majelis dengan ahlul bidah. Dan yang kedua, tidak boleh melihat kutub ahlul bidah. Wa kadalika al-istima' min kalamihim, mendengar audio, mendengar video, mendengar video dan melihat audio. Salah. <laughs> mendengar audio dan melihat video di YouTube dari kelompok-kelompok ahlul bidah dari dai melempem tidak boleh. Karena apa? Karena akan menyakitkan hati kita. Ini ucapan Ibnu Qudamah menukilkan dari ucapan as-salaf. Lihat, tidak boleh duduk dengan mereka, tidak membaca kitab mereka, dan tidak boleh mendengar dari ucapan mereka. Hakada amal ahlu sunnah minas salaf ada mujalasah wa kiraatil kitab wa istima. Wa nahnu al min kalami syaikhina mukbil asadu sunnah alladhi yuqsimu dhahra ahlal bid'ah bi amrain yang mematahkan tulang punggung kelompok ahlul bid'ah dan hizbiyah bi amrain al awal ajar wa ta'dil. Ajar wa ta'dil hada yuksiru dahri ahli bid'ah. Fulan kadzab, fulan mubtadi', fulan hizbi kamahuna, tolak Ibnu Habib, Ibnu Habib. kalau Said bin Jubair kepada Ayub as jangan duduk dengan tolak Ibnu Habib. Hada ilmu jahri wa ta'dil. La tajlis ma'ah. Limada? Huwa murji. Wa kadzalika Syekhuna Muqbil yaqul li zindani, ada zindani majlis syaikhah Wa kadzalika azindani yani min ikhwanil muslimin dan sebagainya. Dijauhkan manusia dari zindani. Wa kadzalika qala Yusuf Al-Qardawi qaradallahu lisana Semoga dipotong dari lisannya dan yang lainnya. Jabu wa ta'dil. Idan hadal awal ala yuqsimu dhahra ahlul bid'ah al-jarh wa ta'dil. Limadha? Li'annahum idun min ahli sunnah li ajli ahli sunnah mayarudduhum bi jarhihim yabta'iduna minal jarh. Wa thaniyan at-tamayyuz fi dakwah. Menjadikan penjeda kita dengan kelompok ahli bid'ah, mana krok kutubahum wala nasma majali wala nasma audio haqqahum wa kadalika la nujalis ma'ahum. Kata Syekh, kita melaksanakan tamayuz di dakwah maknanya kita tidak duduk dengan mereka, tidak mendengar kajian mereka, dan tidak membaca buku-buku mereka. Ini yang mematahkan kelompok Al-Hizbiyah, kelompok Mubtadi'ah. Namun bagi mereka dai-dai melempam kembali. Belajar dengan mereka. Jangan terlalu keras kalian menyebutkan keburukan mereka. Beda dakwahnya. Maka ini adalah dari ucapan para ulama dan berkata Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah, "Wa idza ra'aita rajul jalisan ma'a rajulin min ahlil ahwa fahadzirhu wa arifhu. Jika kalian melihat orang duduk dengan kelompok ahlul bid'ah, maka saya mengatakan Firanda dari catatannya duduk dengan Dewi Sulaiman Tabrigi, dan dengan Felix Xiao pendiri Hizbut Tahrir Indonesia dan yang lainnya, maka kenalkanlah kepada manusia bahwa dia berlaku demikian. Kenapa? Fa'inna fa'inna jalsa ma'ahu ba'dama alima Fattakih, fa innahu sahibah hawa. Karena ketahuilah, dengan duduknya dia dengan kelompok-kelompok yang sesat tadi, padahal dia tahu itu adalah gembong kesesatan, duduknya dia dengan kelompok bid'ah ini, ketahuilah fa innahu sahibu hawa. Maka orang yang duduk yang mengaku salafi ini, dia adalah pengikut hawa nafsu. Ini ucapan Imam Al-Barbahari. Maka hati-hati dari sekarang. Jika kalian mendapati Dai yang mengaku, saya murid Syekh Mukbil. Saya duduk dengan Syekh Mukbil. Ana min talib Syekh Mukbil. Walakin huwa mumayyi. Ma'afirak dallah intabihu ala qaul al-barbahari. Idza ra'aita rajul jalisan ma'a rajul min ahli al-ahwa fahadhirhu wa'rifhu. Fa inna jalsa ma'ahu ba'dama alima fattaqih fa innahu sahibu hawa maka takutlah dari dia. Karena dengan duduknya dia dengan kelompok ahli bid'ah, maka menandakan dia itu sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Maka, duduk dengan kelompok ahli bid'ah sangat buruk sekali. Dan ucapan Qadi Ibnu Iyad juga banyak sekali yang mengatakan seperti ini, la tajlisu ma'a sahiba bid'ah fa inni akhafu an tanzila alaika lakna. Jangan duduk dengan kelompok ahlul bid'ah karena akan menyebabkan laknat kepada kamu. Dan berkata Al-Fudail Ibn Iyaf, "Man ahabba sahiba bid'ah ahbatallahu amalahu wa nur nural Islam min qalbi." Barang siapa yang duduk dan cinta kepada kelompok ahli bid'ah, maka Allah akan menghapuskan amalan-amalan solehnya dan Allah akan menjauhkan dari cahaya Islam. Dan berkata juga Fudail Ibn Iyad, "Akilu ma'a Yahudi wa Nasrani wala akul ma'a mubtadi' wa ahab an yakuna baini wa bainahu aw wa baina sahiba bid'atin husnun min hadid. Hadal kalam kullu fi kitab al ibana ibn Battah. Aku makan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani lebih aku cintai daripada aku makan satu meja dengan kelompok mubtadi'ah. Dan aku menginginkan antara aku dengan kelompok mubtadi'ah adalah terali besi penjara agar aku tidak bisa bercampur dengan mereka, hanya sebatas memandang saja. Maka ini ucapan para ulama dan ini banyak sekali sudah lebih satu jam mana recorder satu, lebih berapa 20 satu lebih 20 Taib nukamil qalil Kalau ibu sirin wa huwa min, min ahli sunnah Inna fulanan yurid an yakti, fala yatakalam bisai. Qala li fulan la ma ya'ti. Fa inna qalba ibni Adam dhaif. Wa ini akhaf an asma'a min kalimah fala yarji qalbi ila makan. Ada aidan nukila fil ibana. di kisah ma'ruf datang dua kelompok ahlul bid'ah. Dua kelompok ahlul bid'ah ini ingin berbicara dengan Muhammad ibn Sirin tentang kebid'ahan mereka dan membela kebid'ahan mereka, subuhat. Faqala Ibnu Sirin takrujan anni au la akumanna. Kalian berdua keluar dariku takrujan anni au la akumanna atau aku yang akan berdiri dari majelis ini. Tidak mau Ibnu Sirin yujalis ma ahli bidah la. kila, kenapa kamu wahai Imam Abi Bakar la tujalis haula al-ithnan haula al-mubtadi' tsumma ya'ti Fa inna qalbabna Adam dhaif. Yani hatiku sangatlah lemah. Padahal huwa imam ahlu sunnah. Walakin yara nafsahu dhaif. Fa ana ahsya huwa yarmi ilayya bikalam wa waqara fi qalbi. Aku takut dia memberikan subhat dan suatu hari aku akan terngiang yang subhat itu akhirnya aku membela dari kebidahan mereka. Jadi duduk dengan kelompok ahlu sunnah dan jauhi kelompok ahlul bid'ah. Wakola al-akhir Yahya ibnu Abi Katsir, "Idza laqaita Sahib bid'ah fitarik fakud fitarikin fi akhar." Berkata Yahya ibnu Abi Katsir, "Jika kamu melihat kelompok ahli bid'ah dari jalan di gang kita, kelompok ahli bid'ah datang, maka kita memilih jalan yang lain. Salam pun tidak ada, tegur sapa tidak ada, ataupun keeping smile tidak ada. Karena apa nanti hatimu akan runtuh dengan mengagungkan kelompok ahli bid'ah. Jadi jika bertemu dengan kelompok ahlul bid'ah, huwa fi tariq wa ana fi tariqin akhar, huwa fi jabal wa nahnu fi wadi. Mereka di gunung dan kita di lembah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Ada bonus 20 menit. 25 menit. Alhamdulillah. Oh, tanya kumpulkan pertanyaan ditulis. Sudah kumpul ya? Iya. <laughs> capek kita dah. dari bisa